Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La kalau wala quwata illa billah. Eh, pada malam yang berbahagia ini eh, teman-teman mari kita lihat ya eh, seperti seperti apa sebenarnya keadaan diri kita kalau apa namanya kalau dibandingkan dengan melihat kelompok-kelompok manusia yang ada di eh, alam ini. Jadi kita kita paham bahwa Allah membagi manusia menjadi tiga. Eh, yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang kafir, kemudian yang ketiga adalah orang yang munafik. Eh, kita bisa baca dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 6 dan 7 tentang orang kafir, kemudian ayat 8 dan seterusnya eh, sekitar 20, eh, 21 sebelum ya itu eh, bicara tentang munafik. Eh, teman-teman eh, yang berbahagia, di antara tiga kelompok manusia itu yang selamat hanya orang yang beriman saja atau orang yang bertakwa saja. Eh, kita sudah sama ngerti, kita sudah sama memiliki pengetahuan tentang itu, akan tetapi sering kita tidak peduli kurang peduli terhadap diri kita, kita termasuk dalam kelompok mana. Tidak pernah mau memikirkan dengan serius uh, berada di kelompok mana diri kita itu kan. Padahal kita sudah sama paham, betul-betul paham bahwa hanya orang yang beriman dan beramal sholah yang masuk surga. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu tempatnya di neraka gitu. Ya sebagai orang Islam, ya kita awalnya punya dua kemungkinan saja, yaitu menjadi orang yang beriman atau menjadi orang munafik. Kalau kafir kan tentu saja sudah tidak, apa kita mengikuti percaya kepada Allah ya. Maka monggo sekarang kita semuanya cek diri kita masing-masing. Apakah saya itu uh, termasuk orang munafik atau saya itu termasuk orang beriman kan gitu. Eh, padahal kita sendiri ngerti ciri-ciri orang munafik ya bila kepada dusta mencari dipercaya khianat ya dan tidak berperkara curang dan sebagainya jadi tiga yang pertama itu saja kita kita perhatikan ya kita cek lagi ya ya apabila berkata dusta apakah uh, diri kita ya masih ya Eh, milik badannya seperti itu. Ya, eh, apakah kita masih uh, dusta, kadang atau sering, tidak ada masalah. Kalau diri kita masih dusta dan nyaman berbuat dusta, ya, atau perbuatan dusta itu terjadi berulang-ulang, ya, mungkin saja diri kita masih nah, termasuk kepada kelompok orang-orang munafik. Ya orang mukmin itu ya tidak dusta sama sekali. Ya, mungkin dia mungkin dia masih uh, punya kelemahan kelemahan yang lain, tetapi yang namanya dusta tidak. Ya, kita harus paham betul bahwa Rasulullah pernah berpesan kepada kita semuanya wa iya kumbal kita kamu terhadap uh, dusta, para dusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu akan membawa ke neraka. Nah, sehingga kalau kita memang ingin selamat, jadi ya, orang yang beriman betul, kita harus salah uju terhadap dusta itu sendiri. Ya. ya jangan sampai kita eh, berbuat sesuatu yang yang yang yang mirip dengan dusta itu ada misled, ya, misleading ya Artinya kita eh, berkata eh, berkata dengan multi tafsir, ya dengan multi eh, dengan kata-kata yang multi tafsir, ya eh, sengaja membiarkan lawan bicara kita itu salah, keliru di dalam memahami apa yang kita sampaikan itu tidak tidak itu tidak adil itu. Tidak ada unsur kedustaan, kesengajaan membuat supaya orang lain itu salah di dalam memahami apa yang kita sampaikan baik itu hati sudah ada unsur dustanya ya, seperti itu. Ya, mungkin, mungkin orang itu keliru ya. Mengarahkan orang supaya keliru memahami ya, seperti itu. Kalau dalam keadaan normal biasa-biasa dan kita menggunakan ya, cara-cara yang seperti itu, itu cara yang tidak terpuji. Nah, kita juga bisa Ya, kemudian berikutnya yang, yang kedua adalah berjanji mengingkari. Ya. Apakah kita masih eh, uh, janji? Apakah ada atau sering? Ya, kalau masih tetap mengingkari janji, itu namanya kita masih ya, dalam diri kita masih ada unsur-unsur kemunafikan itu. Ya, maka dari itu jangan sampai ya ada dalam diri kita itu sifat seperti itu. Kita mengingkari janji gitu ya apalagi orang yang ingkar janji, melanggar janji, itu bisa masuk ke dalam kelompok praktek. Ya, seperti didefinisikan oleh Allah di dalam surat al ayat uh, 27 gitu Yang namanya fasik itu adalah dari masa dan rasul Aladina yang kudur ahda Allah minta ta'zir sakihi wa yakta'u nama amarullah di ayat kalau Ya, ketika apa namanya kiri orang fasik itu yang pertama adalah ya melanggar perjanjian Allah ya, ketika perjanjian itu sudah tertulis ya. Eh, kita kita berjanji kepada siapapun kepada Allah kepada teman kepada saudara kerabat dan sebagainya ya harus kita tepati kalau uh, karena soal sekat kemudian tidak bisa menjanji ya kita harus mendapatkan janji itu Eh, meningkat atau apa uh, ya yang kita lihat itu gitu ya ya tau oh, eh, apa namanya kayak kudu lah astagfirullah minta asimika kayak tau nama amal di anisora jadi memutuskan apa yang eh, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengusungkannya bisa cepat habis silaturahmi mungkin saja perbuatannya saja terus berlanjutan, kemudian kita potong di tengah jalan kita tidak amalkan Nah itu dafir dan yang ketiga adalah berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan di sini bukan cuma makna kerusakan fisik. Kerusakan fisik itu eh, masih fisik hanya Tanya, Tapi kerusakan di sini adalah kerusakan fisik. Dengan makna tidak, kerusakan tidak itu sendiri itu saya ya jadi orang beriman itu pantang ingkar janji ya, kalau dia sudah janji apapun resikonya dia akan penuhi dia akan tepat ya kalau memang kita bisa menulis janji ya ada mekanismenya untuk membatalkan janjinya dan ya. tapi orang beriman tidak akan mudah-mudah mengingkari janji ya. Oleh karena itu, agar tidak mudah mengingkari janji, jangan mudah berjanji kepada orang lain. Hanya orang yang dia bersembunyi di balik kata insya Allah, itu saya ke rumah kamu, pasti tidak jadi datang. Dan tidak pamit kalau tidak akan datang, dan sebagainya. Itu, itu, itu, ya, tidak baik seperti itu. Itu termasuk ke dalam ciri-ciri kemunafikan itu. Kalau memang tahu bahwa dirinya tidak akan bisa datang, ya tidak perlu berjanji dengan mengatakan insya Allah gitu, akan datang ke rumah. Jadi, mau ada bohongan di situ nanti di samping ada ingkar janjian. Ya, apalagi unsur munafik yang ketiga adalah saya berkhianat. Ya. Jadi kepercayaan itu hakikatnya adalah kemuliaan yang dititipkan oleh kita semuanya, amanah dititipkan kepada kita ya kepercayaan itu untuk ditunaikan untuk disampaikan kepada kita. Nah kalau kemudian kita dipercaya oleh orang lain tapi ternyata kita berkhianat ya berarti diri kita masih munafik masih ada sifat-sifat kemunafikan yang sekarang di dalam diri kita masih ya, harus kita usir keluar jauh-jauh itu kalau kita menjadi jadi orang beriman Ya, tapi kita merasa bahwa diri kita masih diri kita diri kita aja ya, kita, kita, kita merasa itu merasa enak merasa itu apalagi kalau masuk surga dan sebagainya itu di situ ada setan perasaan ya, seperti amat yang akan menghadap Allah ya, dengan keselamatan dan orang-orang yang menghadap Allah dengan taubin paling berarti yang berbersih termasuk juga bersih dari sifat-sifat kemunafikan seperti itu. Jangan sampai kita remehkan ya sifat-sifat kemunafikan itu ya, sehingga masih sekarang di dalam diri kita masing-masing. Ya, kita harus ingat dulu ya, ya makanya namanya bahwa hati kita betul-betul harus bersih dan kita mengatakan Allah. Ya. Unsur sombong, walaupun sebesar zarah dari dalam hati kita itu tidak akan bisa masuk surga kok ya itu sombong atau penyakit hati apalagi ya ini kemunafikan yang bersarang di kita bersudah Alhamdulillah nah teman-teman ya secara online yang diperbaiki ya mari kita koreksi diri kita masing-masing apakah masih ada untuk untuk kemunafikan itu dalam diri kita masing-masing ya kalau masih ada segera kita singkirkan jangan kompromi jangan cepat kemunafikan itu itu memang ya ibarat jamur yang susah untuk dihilangkan dari eh, hati kita masing-masing. Ya. Mari kita perangi, mari kita petani satu persatu ya. Ada ya tiga jamur dari yang pertama ya berkata dusta sampai orang beriman kok berkata tetapi kemudian dia dusta ya. kemudian berjanji mengingkari kalau sudah berjanji ya semaksimalnya kita akan melaksanakan apa yang kita janjikan itu. Ya, kalau kita terbiasa berjanji kepada manusia lalu mengingkarinya, maka kepada Allah pun tentu tidak akan mengingkari orang-orang seperti itu. Ya, kepada manusia yang tampak saja kita tidak bisa menunaikan janji kita, tidak mau menunaikan janji kita dengan baik, memenuhi janji kita dengan baik, apalagi kepada Allah yang kita tidak bisa melihatnya. Ya jadi harus pertimbangan kita masing-masing ya, kemudian percaya persianan apapun kepercayaan yang diberikan kepada kita apakah itu dari perusahaan kepada kita ya, untuk mengerjakan ini itu dan sebagainya tanggung jawab kita dalam perusahaan itu ya ataukah istri kita anak kita yang ditentukan oleh mertua kita dan juga anak-anak kita dan sebagainya itu diberikan kepada kita kita harus kita manage, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Ya, itu semuanya amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya untuk kita jaga, ya, supaya selamatkan, diupayakan untuk selamat ya dari kita neraka. Wa alaikum wa alaikum Nah, teman-teman yang berbahagia, kalau di dalam diri kita masing-masing ya, kalau terhadap tiga hal kemunafikan itu yang ada di dalam diri kita masing-masing kita tidak mampu menyingkirkannya, ya, ya kita saya khawatir ya, saya khawatir kita tidak akan mampu juga ya membantu menyingkirkan sifat-sifat yang seperti itu yang ada pada istri kita, yang pada yang ada pada anak-anak kita nanti, yang ada pada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita yang masuk ke dalam kelompok untuk ku angkus aku mau akhir Semoga kita semua sama-sama paham ya tiga sifat ini bukan merupakan sifat yang uh, apa namanya aneh, spesial atau jauh di awal-awal semua manusia punya risiko untuk melakukan yang sama seperti itu ya. karena itu mari kita itu jaga diri kita supaya tidak mudah melakukan uh, hal yang kita kita tadi. Banyak hal yang harus kita hindari, jadi kita menjaga diri kita masing-masing supaya memiliki kolbin salim ketika menghadapi Allah. Oleh karena itu harus kita pelajari yang namanya penyakit hati itu satu persatu. Kemudian ya uh, kita hadapi, ya, kita singkirkan atau Ya meskipun sulit itu harus kita laksanakan. Nah kalau tidak kita laksanakan ya kita tidak mungkin bahwa kita akan menghuni api neraka karena kita kalah terhadap diri kita masing-masing menghadapi penyakit yang ada di dalam diri kita. Begitu bos tadi eh, sebagai pengantar kita pada malam hari ini, monggo kita cek diri kita masing-masing, eh, diri kita masing-masing dari sifat kemunafikan itu, supaya kita betul-betul menjadi mulai sanggup nakat kok kan itu ya kita adalah orang-orang yang beriman dengan benar gitu itu maksudnya Ya, terima kasih Ustadz untuk pembukaannya pada malam hari ini. e, <clears throat> yang berkaitan ini tadi nggak ada yang mau disampaikan tapi ini ada hal lain Ustaz yang ada yang mau disampaikan di sini. Ya, mau silakan uh, Ustadz, apakah apakah benar setiap kata itu doa? Seumpama benar, uh, tolong dijelaskan Ustadz. Ya. ya. Saya tidak tahu ucapan siapa itu. Kalau oh, dalam pandangan saya, Uh, setiap bukan setiap kata itu doa, tetapi setiap kata itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada pertanggungjawaban ya eh, kita terhadap setiap kata yang kita ucapkan itu. Gitu. Ya karena itu orang beriman memang harus berhati-hati di dalam berputar kata. Ya sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan al muslimu man amin muslimu namin lisani hiwayati. Orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam lain selamat dari lidahnya, lisan nihi wayati dan tangannya Artinya orang Islam, orang Islam itu adalah orang-orang yang orang adalah orang yang orang-orang Islam lain selamat dari ucapannya dan perbuatannya gitu. Nah, ucapan itu tentu saja yang diucapkan adalah kata. Ya, ada susunan kata-kata, adalah kumpulan kata-kata yang bisa mempunyai makna. Nah, sehingga setiap kata itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah doa atau bukan doa, ya, Ya, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita jangan mudah-mudah kita itu berkata, mengeluarkan perkataannya gitu. Nah, semuanya akan dinilai oleh Allah. Wama manis miskola zarotin khaira yarah. Wama ya'mal miskola zarotin khaira itu. Jadi, apapun amal yang kita lakukan, ucapan yang kita lakukan, yang baik, kita akan melihat nanti pahalanya seperti apa jelek pun kan juga seperti itu kita akan melihatnya nanti di akhirat ya seperti apa ya apa namanya misalnya atau pahalanya kan gitu. Nah saya secara pribadi tidak sepakat kalau eh, setiap kata itu adalah doa dengan pemahaman ya. Setiap kata itu ada pertanggungjawaban ya pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka orang-orang yang paham tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah tembus sampai ke akhirat nanti Eh, dia tidak tidak akan mudah berbuat sia-sia atau berkata sia-sia. Jadi perkataan-perkataan yang dikeluarkan pun perkataan-perkataan yang bermakna. Dan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mulia. Ya. Jadi, uh, dia tidak akan mudah ya, berkata-kata kotor, apalagi berkata kotor ya. Berkata yang sia-sia, yang tidak ada guna, yang tidak ada manfaatnya pun uh, dia tidak akan mau melaksanakan melakukan yang seperti itu. Nah, kalau kemudian dia menjumpai orang-orang yang apa namanya, yang mereka itu uh, berkata seperti itu, ya, berkata yang tidak punya makna, ya, berkata yang uh, artinya lagu, perkataannya sia-sia dan sebagainya, ya, dia akan lewatkan begitu saja, tidak perlu dia perhatikan dengan uh, serius yang seperti itu. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang yang menjaga dirinya apa namanya dari apa namanya eh, melakukan hal-hal yang sifatnya biasa termasuk juga pertapaan yang biasa sia tadi yang apalagi ya, kalau yang sifatnya musuh-musuh dan sebagainya itu juga kebaruan berkata yang tidak memiliki makna aja kelenyengan, lelean sebagainya aja eh, akan dihindari hindari apalagi musuh-musuh gitu ya anak-anak muda sekarang ini banyak kelenyengan, banyak kelelehan bahkan apa namanya yang muncul di TV-TV yang kita saksikan akhir-akhir ini itu banyak yang sepada seperti itu yang terbesar untuk mengundang tawa orang lain artinya dia beramal bukan karena Allah beramal karena manusia ya, ya termasuk menjadi pelawak dan sebagainya awalnya karena manusia seperti itu nah semua itu ketahuilah nanti akan bertanggung jawab di depan Allah bahkan syariat bimbingan begitu kadang-kadang mulai anak agama ya wah itu yang sudah berat lagi dengan ya itu mas Kasih ya, gitu, kurang lebihnya uh, dengan pandangan saya seperti Iya, terima kasih Ustaz. Eh, selanjutnya, ini ada pertanyaan. Saya sering ya, saya sering mendengar hadis yang keterangannya bahwa Rasulullah SAW senantiasa pada malam harinya memohon ampun sebanyak 70 kali. E, bentuk tobat Rasulullah itu apa Ustadz? E, apa istighfar atau bagaimana Ustadz minta e, keterangannya? Ya, ada hadis yang menjelaskan paling tidak 70 kali, ada yang menjelaskan 100 kali dalam sehari dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang taubat, taubat itu nadamun. Taubat itu nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Ya, Rasulullah sebagai pemimpin umat, memimpin banyak orang, uh, kemudian sering sekali bersinggungan uh, dengan satu orang dan orang lain, banyak orang itu. Ya, dalam persinggungan itu mudah sekali berbuat keliru, berbuat salah dan sebagainya. Uh, sehingga beliau uh, ketika berbuat salah sudah pasti di dalam hatinya ada punya salah, Ya, ada mestinya salah, bertobat kembali kepada kebenaran tidak berbuat salah lagi yang serupa seperti itu Nah, kemudian karena kesalahannya, karena beliau ini pemimpin umat, eh, kesalahan sedikit saja beliau tentu akan merasa sangat besar sekali karena dampak eh, keputusan-keputusan yang beliau sampaikan itu tidak hanya dialami oleh diri beliau, tetapi juga akan dialami oleh umat. Ya, pengaruhnya itu terhadap banyak orang, tidak hanya secara pribadi saja tinggal begitu ada kesalahan sedikit sudah pasti karena pekanya hati beliau, beliau merasa bersalah betul, menyesal betul. Ya. Maka tidak mengherankan karena yang beliau urusi itu banyak, hari mungkin bisa saja dibuat orang yang banyak, beliau itu secara tidak sengaja setiap harinya mohon ampun kepada Allah salah sekali. Ya wujud ya, dari taubat, taubat itu sendiri adalah penyesalan, Nah kemudian diikuti dengan permohonan ampun kepada Allah dan kembali kepada yang benar kan gitu. Ya, nah kalau kalau apa namanya tahu apa kalau kita bertobat mekanisme tobat dan kita bisa tahu sendiri yang pertama tentu saja menyesal ya mohon eh, berhenti dari perbuatan yang keliru tadi mohon ampun dan kuatkan keimanan dan beramal sholat ya antara lain di antara itu bisa dibaca di dalam surat eh, apa namanya surat Furqan ya, Furqan surat ke-25 ayat 10. Mari kita nanti baca. Surat Furqan surat ke-25 ayat 10 tentang taubat itu. Quran surat Al-Furqan ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahiman. Ya. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ayat 68 dan 69 berbicara tentang orang-orang yang uh, intinya ibadah rahman itu adalah orang-orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau mereka melakukan dosa-dosa besar, maka akan di uh, azab uh, dilipat gandakan azabnya itu. Ya, kecuali bagi orang yang tobat. Nah, orang yang tobat seperti ini, yang tobat, yang kemudian dia beriman, dan drama soleh gitu ya. Nah, itu tidak dilipat gandakan siksanya terhadap mereka meskipun mereka sudah pernah berbuat dosa besar. Tetapi justru malah diganti kejahatannya dengan kebaikan oleh Allah. Allah mengganti kejahatannya dengan kebaikan. Allah hebat dari Allah itu. Ya, jadi eh, apa namanya Rasulullah pun ya melakukan beberapa kali kesalahan ya sebagai manusia Ya, kita paham bahwa manusia itu adalah makhluk kotor manusia, yang berbuat salah dan lupa. Nah, beliau sebagai manusia pun beberapa kali juga berbuat salah. Ya, yang nampak, yang, yang kelihatan. Apalagi yang tidak nampak, bekerja yang tidak dijelaskan oleh beliau dan tidak dijelaskan oleh Allah, tentu saja sebagai manusia sudah banyak. Maka beliau kemudian banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah sampai dari 100 Nah, apalagi kita sebagai manusia sebenarnya yang manusia biasa ini, yang lemah ini, ya tentu saja mudah sekali berbuat keliru, eh, berbuat salah dan sebagainya. Kalau hati kita peka ya, terhadap perbuatan-perbuatan keliru tadi, tentu akan merasa menyesal. Ya tentu akan bertobat. Tetapi kalau hati kita sudah beku, hati kita sudah keras, keras batu, ya kita tidak akan peka lagi, tidak lentur lagi, tidak akan sensitiflah tidak terkalah di terhadap perbuatan-perbuatan dosa itu. Maka meskipun diberi contoh oleh Nabi istighfar seratus kali dalam sehari, 10 kali dalam sehari, tetap saja kita betul saja tidak mau bergerak, ya, tidak mau beristighfar, tidak mau mengoreksi diri kita masing-masing. Berapa kali salah saya dalam sehari tadi, berapa kali saya melakukan kekeliruan dalam sehari tadi, tidak pernah mau melakukan evaluasi Nah kalau orang yang seperti itu sudah merasa dirinya baik, tidak memerlukan evaluasi lagi ya, yang seperti itu artinya dia sudah eh, berada dalam puncak eh, kehebatannya. Kalau sudah merasa berada di puncak kehebatannya, sudah tidak ada uh, arah lagi kecuali uh, meluncur ke bawah, karena sudah di puncak loh. Kalau orang sudah merasa sudah berada di puncak, merasa di puncak itu sudah tidak ada arah lagi, tidak ada puncak lagi adanya ya dia kalau sudah sampai puncak gunung itu ya akhirnya dia harus turun. Artinya dia mau apa namanya meluncur ke bawah kualitas moralnya begitu. harus semasa itu seakan ini. Mudah-mudahan kita tidak masuk termasuk dengan kelompok ini. Ya, eh, perkuatkan iman kita masing-masing dengan senantiasa taat keberaturan Allah dan Rasulnya. Jangan mudah-mudah untuk melanggar aturan Allah dan Rasulnya itu karena kita paham ketaatan kita ya, kepada tuntunan Allah dan Rasulnya itu akan memperkuat keimanan. Sedang pelanggaran-pelanggaran kita yang kita lakukan terhadap aturan Allah dan Rasulnya itu, itu yang akan melemahkan keimanan. Kita paham bahwa iman itu yazid, mayanggus, akan berkurang. Bertambahnya iman karena ketaatan, sedang berkurangnya iman karena kedurhakaan, karena isian, karena maksiat, karena tidak taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan eh, teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah eh, kita diberi kemudahan dan kemampuan oleh Allah untuk peka di dalam melihat kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan segera eh, bertobat untuk memperbaiki diri tidak mengulang kesalahan yang sama yang sudah kita lakukan. Itu Mas Ya terima kasih Ustaz. uh, <clears throat> Sebelumnya minta maaf ini tadi e, masih di dalam ayat ini tadi Ustaz. Iya. Dalam pertengahan ayat tadi maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. E, minta penjelasan yeah. dalam bentuk dalam bentuk apa ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Ya dalam bentuk dua-duanya artinya bisa saja kebiasaannya yang jelek menjadi baik gitu ya kalau uh, seseorang itu menyadari bahwa berdusta itu tidak baik, berdusta itu tetap kemunafikan dan sebagainya. Kemudian dia bertobat dari perbuatan dusta itu, menyesal perbuatan berdusta itu, nah, dan tidak berdusta lagi, ya artinya dia menjadi orang yang jujur. Maka kedustaan yang yang biasanya dia lakukan itu diganti eh, berganti kebiasaan untuk berdusta itu berganti dengan kejujuran kejahatannya diganti dengan kebaikan. Itu di satu sisi, di sisi lain. Di sisi di satu sisi, di sisi lain Rasulullah mengatakan Abi saya akan tampuha. Ikutilah uh, eh, kejelekan itu dengan kebaikan tampuha. Maka apa uh, kejahatan itu akan uh, kebaikan itu akan menghapusnya, menghapus kejahatan. Ya, bisa dimaknai pula bahwa mana yang kedua pahala-pahala kebaikan yang diamalkan itu menutup atau menghapus uh, apa namanya dosa karena uh, perbuatan jahat yang dia lakukan. Ya, tetapi tidak perlu kita mengurus masalah pahala atau dosa di akhirat itu karena masih hidup di dunia ini. Yang penting hidup di dunia ini adalah kebiasaan jelek kita berganti dengan kebiasaan baik. Kita harus harus paham di dalam membentuk pribadi atau karakter karimah akhlak karimah, pribadi yang karimah, itu prosesnya adalah memahami ilmu yang benar, Quran Sunnah, ya, kemudian e, meyakininya, kemudian mengamalkannya, kemudian membiasakan di dalam beramal, baru akhirnya berubah, karakter kita berubah, pribadi kita berubah karena pembiasaan di dalam melakukan di dalam melakukan amal-amal yang sholat tadi. Ya, karakter kita yang jelek berubah menjadi baik, yang kecil menjadi kemauan, ya, yang malas menjadi rajin, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena pembiasaan di dalam beramal itu. Maka pembiasaan di dalam beramal soleh itu, karena tobat kita tadi, akan merubah, ya, mengganti, ya, kejahatan kita dengan kebaikan. Nah, Allah mengatakan bahwa Allah akan mengganti uh, eh, kejelekan kejahatan dengan kebaikan. Adapun uh, tentang pahala dan dosa di akhirat itu itu urusan belakang. Yang penting sekarang adalah di dunia ini kita uh, menempuh mekanisme menjadi orang yang berakhlak karimah dengan cara kalau ada yang jelek-jelek, ada yang kurang-kurang, ada yang keliru-keliru, mari segera kita ubati kita menyesal uh, bahwa kita sebagai manusia yang berakal, uh, tetapi ternyata telah berbuat salah, keliru, dosa dengan sengaja dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita sesali kita taubati, kita mohon ampun kepada Allah, kemudian memperkuat keimanan dan beranyak badan banyak beramal soleh. Mudah-mudahan dengan mekanisme seperti itu, dan kejahatan kita betul-betul diganti oleh Allah dengan kebaikan. Itu maksudnya. Iya. Ya, terima kasih Ustaz keterangannya. <clears throat> Kembali lagi ke pertanyaan Ustaz. Ya. Istri saya menabung sisa belanja dengan tujuan Nanti kalau sudah dibuka buat yakat. Yakat itu sebagai ganti kalau ada yakat yang belum terbayar karena kelalaian. Apakah boleh menabung untuk zakat penyempurnaan yang seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, uh, ketentuannya adalah faman tatawa khairan bahwa khairullah. Barang siapa yang melibatkan kebaikan, maka kebaikannya itu ada, akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. karena itu sangat baik kalau kita berhati-hati di dalam uh, membayar zakat, karena zakat itu adalah kewajiban. Kewajiban milik kita itu adalah hak Allah. Kalau sampai ada yang kurang, tercecer, masih ada pada diri kita, itu akan mengotori rezeki kita. Akan mengotori harta kita. Ya, di samping itu, ya, kalau kebiasaan untuk meremehkan zakat, kurang tidak apa-apa, kurang tidak apa-apa, dan sebagainya, uh, itu uh, apa namanya di samping mengotori harta kita, ya kebiasaan yang jelek seperti itu, itu nanti akan menjadikan diri kita tidak apa harta kita tidak suci lagi pada apa namanya tuntunan untuk dikeluarkan mengeluarkan atau diambil zakatnya itu bisa antara lain adalah sahiruhum atau zakihim bisa untuk Eh, membersihkan dan mensucikan uh, mereka kan begitu. Dibaca di dalam uh, surat At-Taubah ya, surat ke-9 tentang zakat itu ayat 103 itu. Akan. Quran surat At-Taubah ayat 103 Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna solataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Ya. Ambillah yakat dari sebagian harta mereka. Dengan yakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha iya. mendengar yeah. lagi Maha mengetahui. Ya, yeah. coba dibaca catatan kakinya ada dua catatan kaki itu uh, nah, tentang utahirum pada jati India. Catatan kaki Zakat itu membersihkan mereka dari kepikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda. Terus, Kemudian, yakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mem memperkembangkan harta benda mereka. Ya, Ya itu, jadi jangan sampai kita meremehkan harta uh, kita untuk untuk dijakati. Oleh karena itu, eh, kalau ada orang siapapun dia, istri atau suami, anak atau ayah dan sebagainya, kalau dia berhati-hati di dalam di dalam zakat, ya artinya betul-betul berusaha membersihkan uh, hartanya dari zakat itu, ya uh, itu baik, ya apalagi pada dikatakan paman tahu akhiran bahwa akhirlah. Barang siapa uh, eh, mau lebihkan kebaikan, kalau itu ternyata menjadi lebih, kebaikannya lebih, itu kebaikannya akan kembali ke diri sendiri. Artinya uh, pahalanya kembali kepada orang yang berbuat itu. Dan juga sifat-sifat baik yang muncul karena suka melebihkan eh, kebaikan itu akan melekat pada dirinya sendiri. Ada akan terjadi proses internalisasi dari nilai-nilai kedermawanan yang ada dalam dirinya masing-masing akan terjadi proses internalisasi pengecilan terhadap harta dunia, nilai harta dunia itu dibanding dengan akhirat. Ya, pengecilan terhadap harta dunia itu terhadap uh, apa dibanding dengan ketaatan kepada Allah. Ya akan menjadi semakin baik kalau kita dia itu betul-betul mengarahkan dirinya untuk taat kepada Allah di dalam memenuhi zakat itu. Ya, itu maksud Ya, terima kasih Ustaz. Kembali lagi ke pertanyaan. Iya, terima kasih. Uh, eh, Ustadz, manakah yang kita dahulukan pada waktu sholat lail? Yang pertama, sholat dua rekaat agak panjang. Kedua, atau menggenapkan rekaat yaitu empat atau delapan rekaat tapi dengan bacaan surat-surat pendek. Karena pada waktu kerja malam, waktu istirahat tidak terlalu banyak. Minta keterangannya Ustaz. Oh. Ya. Jadi eh, dua-duanya boleh ya. Tidak ada masalah. Artinya sholat malam itu kan tidak harus sebelas rakaat. Umpamanya eh, apa namanya memang badan memerlukan waktu istirahat yang cukup uh, besok pagi harus stres kerja lagi Eh, dan sebagainya. Bisa saja uh, kita sholat hanya dua rakaat tadi panjang, menikmati, uh, kemudian diakhiri dengan tiga rakaat witir dan sebagainya. Itu boleh, kebolehan kan gitu. Ya. Nah, tetapi di sisi lain boleh saja kamu apa namanya uh, baca surat-surat pendek nabi delapan rakaat dan ditutup dengan tiga rakaat. Ya, Nah, tentang abdul mana dan sebagainya atau pahalanya besar mana dan sebagainya oh, yang namanya pahala itu terserah Allah saja kan gitu ya yang penting di dalam hati kita kita tanamkan wujud ketaatan kita tumbuhkan ketaatan kita itu kepada Allah untuk melakukan sholat malam itu gitu ya jadi apa-apa yang diturunkan oleh uh, Allah kepada kita apa-apa yang diperintahkan tuntunkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya itu pasti mendatangkan Apalagi sholat malam, yaitu dikatakan uh, eh, oleh Allah yang puasa. Apa namanya? Uh, supaya kita uh, apa namanya? Uh, terangkat ke tempat yang terpuji kan gitu. Makom Mahmuda ya, ya makom yang terpuji ya. Siapa yang tidak suka kepada makom yang seperti itu, makom Mahmuda ya, gitu ya. Tentu saja suka, kalau kita memang termasuk orang beriman, ya suka kita. Gitu ya ya kalau dalam keadaan fit keadaan sehat dan sebagainya ya, penuhi delapan delapan dan tiga rakaat dan bacaan terpanjang dinikmati dan itu kalau memang betul waktu eh, badannya tidak begitu sehat, tidak fit, atau memang betul-betul butuh waktu untuk istirahat, ya Yang pendek, dan selesai. Jangan merasa bersalah, tidak usah merasa bersalah. Ya, ya tuntunkan boleh saja yang ini boleh yang itu boleh sehingga dinikmati juga di apa namanya di dalam saat semua aspek kehidupan beragama itu ya itu kita terbuka untuk merasakan nikmat di dalam melakukannya ya artinya ada kenikmatan moral ya ada kenikmatan moral bahkan kenikmatan spiritual di dalam setiap aspek uh, ritual agama yang kita lakukan itu Ya, maka mari kita nikmati, kita rasakan kenikmatan itu. Ya, apa kenikmatan moral atau kenikmatan apa namanya spiritual itu. Jangan kemudian yang muncul di dalam benak kita, kita keberatan-keberatan saja. Kalau menolak seperti itu. Ya, kalau memang niatnya mau istirahat, saya mau sholat dua rakaat saja, kemudian tiga rakaat puter, ya monggo silakan tidak apa-apa. Ya, karena di dalam badan kita tidak juga istirahat, kita fit, besok sakit, ya nanti beribadah pun juga tidak nikmat, ngaji pun juga tidak nikmat, kerja pun juga tidak. Maka dari itu penuhi, ya, nah. penuhi haknya badan untuk juga. Ya. Ketika ada istirahat pun kita juga merasa kenikmatan akan istirahat itu, itu karunia Allah. Jangan kemudian merasa bersalah hanya sholat dua rakaat, kemudian tiga rakaat, tiga rakaat, Nah, kemudian malah jadi pikiran yang orang enak dan akhirnya badan malah sakit jangan seperti itu ya, ya sudah malam ini saya tidak bisa sholat eh, sembilan sudah terkaat hanya tetap lima saat nanti besok pagi akan saya ganti dengan sisa saja nah, biasanya hanya dua rekaat ya kemudian diganti dengan barangkali delapan rekaat atau diganti dengan sholat yang lain untuk memenuhi sehingga tidak mudah-mudah meninggalkan satu sholat dengan sehari itu ya mungkin kehilangan selamat malamnya itu memang untuk istirahat dan sebagainya boleh saja baik saja kalau kemudian diganti dengan uh, sholat-sholat yang lain di siang hari dan uh, begitu Mas Hadi jadi tidak ada tuntunan dari agama apa ini dengan itu dan sebagainya uh, dalam konteks itu nah, semua merupakan kebolehan tinggal pertimbangan pribadi kita seperti apa ini itu Mas Ya, terima kasih Ustadz. Uh, kembali ke pertanyaan lagi <clears throat> Ustadz mohon dijelaskan tentang sholat sunnah sebelum isya. E, aku per, saya pernah mendengar katanya ada e, dalilnya. Apakah yang demikian benar Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya mestinya yang ditanya orang yang mengatakan pernah ada melihat dalilnya itu yang yang mengatakan ada itu. Nah selama ini kita belum pernah mendapati sholat sunnah belum isya. Kalau sebelum maghrib memang ada. Nah, dia bagi siapa yang mau boleh saja sholat sunat dua rakaat nah, sebelum maghrib. Baktiah maghrib memang ada, baktiah isya memang ada. Tetapi kalau yang isya itu uh, kita belum pernah mendapatkannya. Sehingga tidak perlu kita sholat eh, dua rakaat sebelum isya itu. Gitu lalu kalau kita datang pada waktu isya, mau sholat isya di maghrib, kemudian kita mau apa namanya di situ sebelum itu kita sholat dulu dua rakaat atas masjid, ya baik saja. Tetapi jangan kemudian uh, kita niatkan itu sebagai uh, sholat kopiah isya itu. Nah, kalau memang ada teman-teman ini pernah mendapatkan dalil aktif yang sokeh yang terkait dengan kopiah isya, ya monggo disampaikan nanti diamalkan bareng-bareng kita amalkan juga kalau memang ada jadi uh, eh, Matius Al-Quran itu betul-betul terbuka kalau memang ada dalilnya yang baru yang baik pemahamannya pas gitu ya, ya kita tunaikan kita amalkan semua sama itu oke kita itu juga manusia kalau memang salah kemudian ada yang menegur ada yang beritahu ya kita beruntung kita senangkan gitu bukan eh, berarti kalau tidak ini tidak tidak seperti itu ya. Nah selama ini belum kita dapatkan yang namanya sholat kopiah kita ya. Tetapi nanti kalau suatu saat memang ada dalil yang sore dan soreh uh, tentang kopiah isya itu dan bisa diamalkan, bisa ya, diamalkan. untuk juga ada pahalanya kalau memang itu tuntunan dari Rasulullah kan. Gitu. Tapi kalau dalilnya sendiri kemudian toif atau bahkan palsu dan sebagainya, atau memang bukan berasal dari Rasulullah ya tidak usah diamalkan enak saja dan itu. Ingat ya teman-teman yang yang online semuanya bahwa Rasulullah itu diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Nama buitul utam lima matahari melafak. Sesungguhnya aku diutus dari lain untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sehingga ya apapun yang kita amalkan di, di dunia ini ya ibadah apapun ritual apapun yang kita amalkan di dunia ini yang dituntunkan oleh Islam itu semuanya harus bermuara kepada akhlak karimah kita sholat ya harus menjadi orang yang berakhlak karimah ya kalau sholat kita tidak menjadikan kita orang yang berakhlak karimah musuh sholat kita itu ya dalam satu ayat ya katakan nah sholat tanah anil fasa wal nah sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar lain seperti itu ya apalagi kalau kita pahami lebih teliti lagi lagi ya e, di dalam surat Toha ayat 14 yang sering sekali saya baca itu ya di situ dikatakan Aku dengan Mesyuarat Rotin Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqim salata li ya dan tegakkan di akhir ayat itu dikatakan wa'akimi sholat al dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku kalau kita mengingat eh, Allah tentu saja kita ingat akan perjanjian antara kita dengan Allah syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah aku bersaksi aku berjanji aku bersumpah setia tidak ada ilah yang aku taati kecuali Allah kemudian kita uraikan menjadi iya karena butuh iya karena hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kemudian lebar lagi dikatakan kul sunna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadah sendirianku wa mahyaya dan seluruh aktivitas hidupku lama mati dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya itu adalah milik Allah yang semesta Nah, milik Allah yang semesta Nah, kalau sudah demikian, ya, teman-teman yang berbahagia, kita harus menyadari ya, betul bahwa sholat kita itu harus berbuat kebaikan, berbuah kebaikan berbuah kebaikan uh, terhadap pembentukan akhlak harimau itu sendiri. Nah, begitu juga puasa kita. Ya, puasa dikatakan ta'alakum tatakun ya, agar supaya terbaca Takwa itu adalah derajat tertinggi dari posisi manusia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atau sehingga orang yang puasa itu harusnya menikmati puasanya dengan kebahagiaan, dengan merasa beruntung, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang yang paling mulia di kami Ya, jadi orang yang bertakwa tadi. Ya, begitu juga yang lain-lain, aspek ibadah yang lain, semuanya harus berhubungan alat kepada pembentukan atau karunia. Nah kalau kita puasa, kalau kita sholat, apakah itu sholat malam, ataukah itu sholat qobliyah, apakah itu sholat ba'diyah ataukah sholat wajib, ya, harus kita proyeksikan. Ya, kita sholat itu untuk menjadi orang yang berasa karya. Kalau kita, oh, mau kita itu banyak sholat tetapi kita tidak apa namanya berakhlak karimah, mustro, buahnya sholat tidak ada seperti itu. Nah dalam konteks itu kita mesti ingat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ada seorang wanita itu, dia itu banyak puasa, dia banyak sholat, dia banyak sholat, dia banyak puasa, dan dia banyak sedekah. Tetapi dia sering membuat sakit hati tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dia ya, sinar, dia masuk neraka. Ini banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Itu pun ya sinar. Kalau dia tidak membuat sakit hati tetangganya. Artinya, akhlaknya tidak karim waktu itu. Tidak memiliki pribadi yang yang yang yang unggul di sini. Tidak mempunyai akhlak yang karimah di sini. Meskipun sudah banyak puasanya, banyak sholatnya, dan banyak sedekahnya. Nah kemudian e, pertanyaan yang sama diajukan sahabat tentang wanita yang lain itu dia itu sedikit sholatnya, sedikit puasanya, dan dia hanya bersedekah dengan sepotong keju. Tetapi tidak pernah membuat sakit dari tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan dia Dia masuk surga. Ya dia masuk surga. Jadi surga eh, surga tidak ditentukan oleh banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Tidak ditentukan oleh kuantitas-kuantitas itu, ibadah itu. Ya, tetapi surga itu ditentukan oleh kualitas akhlak kita, apakah kita menjadi orang yang berakhlak karimah atau tidak. Maka yang masuk surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal baik. Orang yang biasa drama baik itu ya orang baik. Artinya orang baik itulah yang masuk surga. Ya? Bukan orang yang banyak sholatnya, bukan banyak puasanya, kemudian juga banyak sedekahnya, tidak tetap kita berbuah akhlak karimah. Ya? Maka kalau kita menyadari paham tentang situasi dan kondisi yang seperti ini ya, kita tidak akan banyak mempersoalkan banyaknya sholat malam, banyaknya apa namanya uh, uh, sholat kopi ya, dan sebagainya ya. Nah, tapi betul-betul betul-betul memperhatikan kualitas pembentukan kepribadiannya. Ya, katanya pun untuk berkata yang diatur, setiap kata tadi harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, pikirannya pun dia atur, pikirannya sesuai dengan Quran Sunnah, perbuatannya pun dia dia atur, dikontrol. Ya, pendek kata, orang seperti itu adalah orang yang memiliki kontrol yang pernah terhadap kepribadiannya, terhadap dirinya dan yang ngontrol itu habitatnya adalah Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, kita harus sadar bahwa manusia itu sudah digerakkan oleh hawa nafsu, karena nafsu itu senantiasa mengajak mengajak kepada kejahatan. Inna nafsal ammaratun bisu illa marhamatun. Sesungguhnya yang namanya hawa nafsu, manusia itu senantiasa lekat di dalam dirinya ada hawa nafsu Inna nafsal amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa tidak tidak diperhatikan, kejadian, illa Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maknanya adalah kecuali nafsu yang dikontrol oleh firman-firman Allah, oleh kehendak Allah. Karena itu mari kita tingkatkan kontrol diri kita masing-masing dengan Quran itu dan ya apa namanya supaya kita senantiasa menjadikan Quran itu berada di depan kita, firman Allah itu depan kita. Allah sebagai panglima yang berada di depan kita, dan kita tinggal mengikuti berada di belakangnya. Dulu maaf kita bilang, Bedarlah kamu, ya, kamu sekalian, mengikuti kemana Al-Quran itu berada. Al-Quran kita jadikan imam, sehingga Al-Quran itu akan membimbing kita. Jangan sebaliknya, justru Al-Quran kita taruh di belakang punggung kita, sehingga Al-Quran itu nanti akan ah, mendorong kita. Benar lagi saya harus bawahi, jangan sampai kita terjebak kepada uh, kuantitas uh, ibadah, tetapi mari kita nanti kita sadari betul bahwa kuantitas ibadah itu harus ada korelasinya terhadap kualitas akhlak karimah yang sedang kita bangun bersama untuk keselamatan kita di dunia war akhirat. Nah orang seperti itu di, di dunia dia akan memperoleh kemuliaannya. Orang-orang lain akan hormat kepadanya, menghargai dirinya, ya karena kemuliaan akhlaknya. Nah di, di akhirat pun Allah akan memberikan piala yang berupa surga ya sebagai pemenang di akhirat nanti yang mendapatkan piala yang berupa surga yang penuh dengan keberhasilan kekal selama-lamanya. Mari betul-betul kita sadari bahwa diri kita itu manusia yang lemah, yang kecil, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, sedang yang memiliki kekuatan itu adalah Allah. Anak kuasa ilahi jamiah bahwa sesungguhnya semua kekuatan itu adalah milik Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya yang bisa kita gunakan untuk menghindari kemadaratan. Kekuatan untuk mengambil manfaat. Kecuali semuanya itu adalah milik Allah. Ya. Nah, oleh karena itu kalau Allah menitipkan kekuatan kita kepada kita untuk berpikir, kekuatan kita untuk berbuat, ya, kekuatan kita untuk berucap, Mari kita gunakan pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita itu hanya karena Dan ya setiap tutur kata, setiap langkah, setiap tindakan, setiap pikiran yang kita keluarkan itu memang betul-betul ya, memang betul-betul orientasinya kepada pembentukan akhlak karimah, orientasinya kepada keselamatan dari akhir kita. Jangan eh, sampai kita ngejar kuantitas ibadah, kuantitas amal, tetapi kualitasnya hilang Enggak, itu Mas Adi, mudah-mudahan tenang. Ya, terima kasih Ustaz. Uh, eh, ini masih ada dua pertanyaan yang minta ya, dijelaskan. Yang pertama, Ustadz bacaan sebelum wudhu itu bismillah atau bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Mohon penjelasannya. Bismillah aja. Ya, memang di situ eh, suruh membaca nama Allah ya bismillah kan itu. Adapun kalau ada saudara kita yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim ya monggo. Nah, itu hanya uh, apa namanya uh, hanya penjelasan siapa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan itu. Ya. Memang secara tekstual tidak ada dalil yang yang yang yang yang bisa kita gunakan menetapkan secara pasti nah, eh, seperti Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi karena di situ yang eh, diperintahkan adalah menyebut nama Allah, ya sudah Bismillah itu sudah cukup kan itu eh, eh, apa namanya sebagai ucapan standar dan nanti kan kasusnya seperti istighfar kita istighfar ke astagfirullah saja atau astagfirullahaladzim dan sebagainya ya kalau kita mau disiplin ya tetap istighfar astagfirullah itu saja pada sholat tiga kali itu ya itu astagfirullah astagfirullah astagfirullah kan gitu nah kemudian juga untuk wudhu dan juga untuk apa namanya mandi dan sebagainya karena suruh menyebut nama Allah yang cukup istilah istilah mau mandi ya tidak mau wudhu kita baca Bismillah ya kalau mau menyembelih bisa ya. Bismillah ya Allah Akbar ketika apa namanya Bismillah ya Allah Akbar dan sebagainya dalam ada korban dan sebagainya tidak ya ucapkan gitu karena memang ada dalilnya seperti itu persis seperti apa adanya kalau memang tidak itu mas. Ya terima kasih Ustaz. Masih ada satu pertanyaan lagi e, tentang sholat jamak kosor Ustaz. Ya. Kami sudah sholat jamak kosor, duhur dan dan asar. Namun karena ada hal yang belum terselesaikan, ketika masih di situ dan masuk waktu asar, kami ikut lagi sholat asar. Apakah yang demikian diperbolehkan Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau bicara diperbolehkan tidak diperbolehkan ya jadi jadi susah. Ya, kalau tuntunannya setelah sholat jamak kosor ya sudah Rasulullah tidak pernah sholat lagi. Bahkan sholat sunnah saja tidak loh ini. Jadi Rasulullah ketika sholat bepergian kemudian dia sholat jamak kosor itu ya mengambil rukshol yang diberikan oleh Allah, keringanan yang diberikan oleh Allah itu, nah, itu ya setelah jamaah kosor ya sudah gitu. Bahkan sholat sunnah sunnahnya tidak dilaksanakan, meskipun ada sholat sunnahnya umpamanya ya, nah, itu tidak dilaksanakan. Jadi mantaplah dengan apa namanya beramal karena ilmu. Jadi, uh, kalau ilmunya belum mantap jangan ngamalkan. Gitu. Jadi ya, kalau memang memang sudah mantap ilmunya ya diamalkan Rasulullah bagaimana amalkan itu. Jangan kemudian karena ini karena itu kemudian menimbulkan kesulitan sendiri di belakang. Kalau masuk memang masuk ragu-ragu belum mantap ilmunya ya jangan beramal. Itu mananya wala takfu malai salah diri diri'um. Janganlah kamu sudah berbuat sesuatu perbuatan yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Ya, jangan kemudian membiasakan diri ini ya, itu itu untuk orang tuntunannya dia gitu aja lah tuntunannya begitu amalkan itu ya. jadi Allah Rasulullah itu sudah jamak kosong ya sudah meskipun ada waktu asal memang begitu yang namanya sholat jamak takdim itu itu memang apa namanya waktu asar longgar untuk perbuatan apa saja boleh saja asal asal perbuatan halal kan itu ya longgar karena sudah digabung di waktu duhur kan itu Ya uh, meskipun ada longgar waktu ya tidak usah tidak, tidak usah sholat kalau kita sholat. Nah begitu juga jamak takhir. Kalau kita memang sudah niat jamak takhir gitu ya, ya sudah. Duhurnya longgar. Artinya kita tidak punya pekerjaan pun tidak ada masalah gitu. Karena memang sudah niat untuk jamak takhir. Jangan kemudian merasa bersalah, saya sudah jamak apa namanya jamak takdim, duhur asar, oh sekarang kantornya sholat aku nganggur dan sebagainya riko dan sebagainya itu kan kemudian akhirnya sholatnya karena riko karena sholatnya karena riko itu termasuk riak nanti mengadu sholat, kirik, dosanya kan raya itu asgar kan itu ya nah mudah-mudahan bisa dipahami ya jangan jangan sampai kita ragu-ragu bingung dalam menghadapi eh, berbagai situasi kalau kita beramal karena Allah tidak akan bingung seperti itu kita amalkan sesuai tuntunan Rasulullah ya sudah e, jamak kosor atau takdim, apa e, eh, takdim tadi ya. Kemudian ketika ada orang sholat mau silakan sholat ya e, silakan mau sholat dan sebagainya. Kecuali memang ada tujuannya karena Allah lagi misalnya cuma bersama supaya ada seorang yang berjamaah, nah itu boleh saja. Nah, seorang yang sholat sendirian kemudian dibersamai supaya jamaah dapat jamaah dapat pahala jamaah ya, itu itulah boleh saja selama ini. Jangan sampai kemudian kita sholat lagi karena risiko kepada yang lain kok tidak sholat dan sebagainya. Nah kalau sudah seperti itu, itu amal kita bukan karena Allah, amal kita karena manusia. Nah kalau membersamai orang yang sholat sendirian tadi, boleh. lihat e, kata Rasulullah itu seperti berpecahkan gitu pada saudara kita. Nah itu kita amalnya karena Allah lagi kembali kepada Allah. Kalau lagi, teman-teman yang sedang online, biasakan diri kita itu beramal atau tidak beramal karena Allah. Memberi atau tidak memberi karena Allah. Tidur atau tidak tidur karena Allah. Sholat atau tidak sholat karena Allah. Jangan karena orang lain ini. Jangan karena manusia. Jangan karena kepentingan-kepentingan yang ya ya Nah, mudah-mudahan ya, Itu maksudnya. Ya, terima kasih Ustaz. E, karena keterbatasan waktu, mungkin kajian pada malam hari ini e, bisa diakhiri, Ustaz. Ya, baik e, teman-teman uh, yang sedang online yang dirahmati oleh Allah, ya. Uh, kita sudah lama ngaji, ya, paham banyak ilmu, ya. Oleh karena itu yang perlu kita rasakan sekarang adalah proses internalisasi ilmu atau nilai-nilai moral yang diajarkan Islam itu ke dalam diri kita masing-masing dengan beramal. Sekali lagi dengan beramal, beramal dan membiasakan untuk beramal. Mudah-mudahan kesungguhan kita di dalam beramal dan membiasakan diri untuk beramal itu, ya kita diberi kemudahan oleh Allah, ya untuk merubah kita yang jelek. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah menjadi manusia manusia yang terang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan.